Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad يولد ولم يكن له كفوا احد Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.